As-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya. Salat sebagai cahaya, sedekah sebagai bukti dan sabar sebagai cahaya. Dia dengan nur sering diterjemahkan dengan sama cahaya tapi sesungguhnya dia berbeda. Seperti disebutkan Allah jadikan syamsa diaan wal qamaru nura. Kami jadikan matahari sebagai dia dan kami jadikan bulan sebagai nur. Berarti beda. Cahaya yang seperti matahari dikatakan dia, sedangkan cahaya yang seperti bulan dikatakan nur. Wafibah dinusah Sahih Muslim di beberapa naskah tulisan-tulisan Sahih Muslim kalau sekarang kan cetakan dalam cetakan yang sekian kalau dulu karena bukan dicetak bukan di fotokopi tetapi disalin salin itu bahasa Arabnya nasakha nusah maka yang ini nusah nusah nusah kadang-kadang yang namanya dicatat dicatat ulang dicatat ulang kadang-kadang ada berbeda satu huruf atau dua kalimat Cara mana sama dan itu hanya kesalahan penulis sehingga disebutkan di sini wafi ba'di nusak maknanya di beberapa manuskrip manuskrip salinan salinan sahih muslim disebutkan wasiyamu dia Allah taala alam fahadihil anwa' as-salasa, jenis-jenis yang tiga ini, salat, sodakoh, dengan sabr. Dan dalam satu naskah disebutkan siap, puasa. Qala anwar kulluha. Semuanya adalah cahaya. Lakin minha ma yaqtasu bi naw'in min anwa'in nur. Ada yang satu jenis dari jenis-jenis cahaya ada yang cahaya secara mutlak. Karena cahaya bermacam-macam. Nur bermana cahaya, burhan itu bukti sesungguhnya, tetapi kadang bermana cahaya karena cahaya itu menunjukkan ada di sana. Wasabr juga cahaya. Hadil anwa minal amal, tiga jenis amalan ini anwarun kulluha. <clears throat> Anwar kulluha, semuanya cahaya. Lakin minha ma yakhtas. Tetapi diantaranya ada yang khusus. Dan diantaranya ada yang mutlak. Fasalatu nurun mutlak. Salat adalah cahaya secara mutlak. Wa yurwa bi isnadaini. Dan diriwayatkan dengan dua sanad padanya. Wa fihi manadhar. Tetapi masih ada kritikan padanya. Dari Anas, dari Nabi SAW. Qala as nurul mu'min bahwa salat itu adalah cahayanya seorang mukmin. Fahiyya lil mukminin fid dunya nur. Maka salat bagi orang mukmin di dunia sebagai cahaya yang menyala di hati-hati mereka. Siapa yang memiliki salat maka memiliki cahaya di hatinya. Wa basairihim dan juga di dalam basirahnya. Basirah itu pandangan hati. Tushriq biha qulubuhum yang dengan itu hati mereka bersinar. Watastaniru basairuhum dan juga bersinar, bercahaya pandangan hati mereka. Walihada kanat qurrata ainil muttaqin. Oleh karena itu salat menjadi penentram jiwa. Karena dengan salat hatinya bercahaya. Kalau bercahaya jadi tentram. Rasulullah SAW menyatakan bahwa ju'ilat qurrata salat dijadikan oleh Allah permata hatiku adalah salat. Setelah berkata tentang dunia, hubbiba ilayya min dunyakum ithnan. Dijadikan aku cinta pada dunia kalian itu pada dua perkara. Minyak wangi dan istri, para wanita. Tetapi dijadikan jiwa jiwaku <clears throat> pada salat. Beda, suka dengan ketentraman jiwa. وجعلت قرة عيني في الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Nasai وفي <clears throat> رواية dalam riwayat رواية الجائع يشبع والظمآن يروى وأنا لا أشبع من حب الصلاة Wa bil musnad an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi dalam hadis ini, yang namanya lapar bisa dibikin kenyang. Yang namanya haus bisa dibikin hilang hausnya. Apa bahasa Indonesia? Kalau hilang haus, kenyang air. Tidak ada ya? Hah? Artinya kalau makan Bukan. sampai penuh kenyang. Kalau minum sampai penuh kembung. Kamu tidak tidak pas. Artinya dia puas. Minum sampai puas. Ah iya gitu. Makan bisa dikenyangkan, minum bisa dipuaskan sampai hilang dahaga. Baik. Tetapi aku la asba min hubbis salah. Tetapi aku nggak pernah kenyang dengan kesukaanku pada salat. Nggak pernah puas terus. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu hadis tadi memiliki masalah riwayat jadi katakanlah yang sah bahkan sanadnya dikatakan ada seseorang yang namanya Zaid ibn Jid'an wa huwa dhaif Qala Jibril li Nabi sallallahu Inna Allah qad hubbiba ilaika as-salah fakhudh minha ma syi'ta Jibril berkata pada Nabi sesungguhnya Allah telah menjadikan engkau suka pada salat maka ambillah sesukamu dikeluarkan juga oleh Abu Dawud dari hadis rajulin min khuza'an Nabi SAW qala ya Bilal aqimus salah wa arihna biha ini yang sahih yang pertama tadi hmm. dhaif yang kedua juga yang dari Jibril juga dhaif yang ya Bilal arihna biha istirahatkan kami dengan salat itu betul ketika waktunya adzan menyuruh Bilal adzan sesungguhnya tapi dengan bahasa ya Bilal arihna Maksudnya arena membikinkan rohah. Rohah itu santai, tentram. Nah, bikin kami istirahat. Kalau Malik bin Dinar, qara'tu fi Taurat, "Ya ibn Adam la ta'jil an taquma baina yadayya fi salatika baqiyan." فأنا الذي اقتربت wa وبالغيب رأيت نوري يعني ما يفتح للمصلي في الصلاة من الرقة والبكاء Kata Malik bin Dinar, aku pernah membaca dalam Taurat. Berarti kisah-kisah dari Bani Israel. Riwayat Abu Nuaim dalam Hilya. Dan biasa para ulama seperti itu dibawakan hadis yang sahih sebagai patokan, sedangkan hadis-hadis yang di bawahnya sebagai penjelas saja. Tetap kaidah pada hadis yang sahih. Atau pada akwal, seperti yang dikatakan oleh Malik bin Dinar dari Israelia. Aku membaca dalam Taurat, wahai anak Adam, jangan lemah untuk berdiri di hadapanku dalam salatmu dengan menangis. Jangan lemah untuk berdiri dengan menangis. Fa'ana alladhi biqalbika wa bil ghaibi Ra'aitu nuri. Akulah yang mendekatkan hatimu. Dan juga dalam kegaibanku aku melihat cahayaku. Yani apa yang dibuka oleh orang yang salat tadi dalam salatnya, kemudian tiba-tiba dia luluh hatinya dan menangis, itu Allah SWT melihat cahaya yang Allah jadikan di hati orang tersebut. Maka dikatakan as-salatu nurun. وخرج الطبراني dan juga طبراني حديث hadis بن صامت Samit secara marfu' إذا حافظ العبد على صلاته فأقام وضوءها وركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت له حفظك الله كما حفظت حفظتني حفظك الله كما حفظتني وصعد بها إلى السماء Diriwayatkan oleh Tabrani dari obat yang Sabit secara marfu. Seorang hamba kalau menjaga sholatnya dalam keadaan dia betul-betul menunaikan wudhunya sempurna, rukuknya sempurna, dan sujudnya sempurna, dan membaca dengan sempurna, maka malaikat akan berkata kepadanya, Hafizah Allah, semoga Allah menjagamu, sebagaimana engkau menjaga sholat wasa'ida biha ila sama. Kemudian dibawa oleh malaikat tadi ke langit. Amalannya tadi. Walaha nur. Dalam keadaan bercahaya. Hatta tantahiya ilallah. Sampai kepada Allah Ta'ala. Fatashfa' li sahibiha. Maka salat tadi akan bisa memberikan syafaat kepada pemiliknya. Wahia nurun lil mu'min fi quburihim. Salat juga merupakan cahaya bagi orang mukmin di kubur-kubur mereka. Walasiyama salatul lain. Lebih-lebih salat malam. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Shallu rak'ataini fi dhulmil lail." Li dhulmatil qubur. Salatlah dua rakaat di kegelapan malam untuk di kegelapan kubur. Artinya, salat qiyamul lail agar engkau memiliki cahaya nanti di kuburmu. Dan ini barakallahu fikum akwal para ulama. Bukan berarti kuburan supaya bercahaya di atasnya dibacakan surat Al-Baqarah atau dibacakan Al-Qur'an atau dipanggil orang-orang untuk baca Quran dengan dibayar semuanya agar mereka baca di atas kubur, di bawahnya jadi terang. Ini kebodohan. Mengapa? Karena alam kubur dengan alam dunia berbeda. Alam barzah dengan alam nyata. Alam dunia terpisah dari alam kubur sehingga alam kubur disebut dengan alam barzah. Barzah itu artinya pemisah. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada barzah yang tidak saling melampaui. Berarti barzah kita hijab wa mimaraihim barzakhun ila yaumiddin di belakang mereka ada penutup ila yaumiddin artinya alamnya sudah beda kamu baca Quran bagaimanapun orang-orang yang soleh sesoleh apapun tetap yang di bawah tidak berpengaruh karena itu alam barzakh sedangkan alam barzakh ini berpengaruhnya dengan amal saleh yang akan menjadikan cahaya adalah salat lail diantaranya di samping juga salat-salat wajib lebih-lebih lagi karena salat wajib lebih tinggi dari salat sunnah. Wa kanat rabi'atu qad fatarat an wirdiha bil laili muddatan. Pernah suatu hari Rabi'ah fatarat agak penuh <coughs> dengan wiridnya di malam hari satu saat satu mudah fa'ataha atin fi manamiha tiba-tiba dalam tidurnya dia seperti didatangi seseorang kemudian dibacakan oleh orang itu salatuka nurun wal ibadu ruqudu wa naumika diddun lis salati anidu dalam mimpinya dia mendengar seseorang berkata salatmu itu cahaya ketika orang-orang sedang tidur sedangkan tidurmu adalah sebaliknya bagi salat merupakan anidu demikian para ulama ketika dia dalam keadaan futur artinya bukan tidak sholat salat kemudian istirahat merasa cenderung merasa capek begitu tertidur mimpinya seperti itu bangun kembali semangat kembali wahiyya fil akhirah nurun lil mu'min fi zulumatil qiyamah dan juga di akhirat sholat menjadi cahaya juga <clears throat> bagi orang-orang mukmin di dalam kegelapan hari kiamat pada cahaya pada hati cahaya di kuburnya dan cahaya di akhirat nanti. <clears throat> Wa surat dan juga di atas surat. Fa innal anwara tuqsim laha ala hasba a'mal. Tuqsam lahum afwan. Fa innal fa innal anwara <clears throat> tuqsam lahum ala hasbi a'malihim. Cahaya itu akan dibagi nanti yaumul qiyamah sesuai dengan amalan mereka. Baik. Ini sudah sahih. Mafhum masyhur. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Taala. Ya. Sampai orang-orang munafik berkata, unzuruna naqtabis min nurikum." Tunggulah kami, kami ingin dapat cahaya kalian. Maksudnya orang munafik tidak punya cahaya, dan orang beriman punya cahaya. unzuruna artinya intadiru. Intadiruna, tunggu kami. Kami ingin jalan bersamamu, mendapat cahaya dari kamu. Ini barat barakallahu fikum diusir orang-orang mukmin bahkan sunnah Rasul akan cari cahayamu sendiri dan mereka nggak akan mendapatkan cahaya karena tidak memiliki amal saleh. Tapi mukmin akan memiliki amal cahaya sesuai dengan amal salehnya. Ada yang sangat terang benderang, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, sampai ada yang hanya sedikit di jempol kakinya saja. Dan ada yang hilang, muncul hilang muncul cahayanya. Maka kalau dia dalam keadaan mati berhenti. Tidak tahu dia mau kemana. Begitu ada cahaya, jalan sedikit, mati lagi. Jalan sedikit begitu. Dan itu keadaan mereka yang melkiyamah Tapi bagaimana hubungannya dengan sholat Ayat itu dan hadis-hadis yang mensyarahnya atau hadis-hadis yang menjelaskannya semuanya tidak berbicara tentang secara khusus tentang sholat Kita jawab, amalan apa yang paling besar? Salat maka jelas yang paling besar cahayanya. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan di sini bahwa salat itu menjadi cahaya nanti yang qiyamah. <clears throat> Diriwayatkan dalam hadis Ibn Abbas. Abi Hurairah. Ani Nabi SAW. Salat salawat al-khamsa fi jama'atin. Jaza sudah kelewat ya? Kelewat. Fa innal anwa tuqsam lahum ala hasbi amali. Dalam musnad dari Sahih Ibn Hibban dari Abdullah bin Amr dari Nabi SAW annahu dzakara salat disebutkan tentang salat faqala man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah siapa yang menjaga salatnya maka dia akan mendapatkan cahaya akan mendapatkan burhan dan akan mendapatkan keselamatan. Dapatkan bukti dan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala najah wala burhan. Sedangkan yang tidak menjaga salat, dia tidak memiliki cahaya, tidak memiliki keselamatan dan tidak memiliki bukti. Wa kharraja Tabarani bi isnadin fihi nadhar. Disebutkan pula di dalam Tabrani dengan sanad yang ada kritikan padanya dan sanad yang tidak sahih ada sesuatu kelemahan padanya dari hadis Ibn Abbas dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu man shalla as-salawatil khams fi jama'atin jaza ala sirat kal siapa yang salat dengan salat lima waktu di dalam jamaah maka dia melewati surat seperti kilat al-lami' yang berkilau fi awal zumratin minas sabiqin di rombongan pertama dari kalangan sabiqin wajah yaumul qiyamah dan nanti datang pada hari kiamat wa wajhuhu kal qamari wajahnya seperti qamar lailatul badri ini adalah hadis yang sahih seperti ini kenapa dibawakan yang ini Dikatakan nanti yang di antara yang akan masuk jannah adalah 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa ada. Yang mereka melewati sirat seperti kilat wujuhuhum kal qamari lailatal badri dan huwa sahih dan dinukil dalam kitab Fathul Majid. Baik, <clears throat> amma sadaqah Salat sudah saya sudah sebutkan cahaya di hati, cahaya di kuburnya dan cahaya di kiamat. Wasadaqah, burhan. Apa itu burhan? Kadang maknanya bukti-bukti. Seperti Allah katakan hatu aku, in kuntum sadiqin. Datang kepada kami bukti-bukti kalian kalau kalian memang jujur. Tetapi di sini maknanya syu'ah pelita. <clears throat> Alladhi yali wajh syams yang biasanya di hadapan matahari. Kalau kamu lihat matahari masuk ke satu ruangan, ada cahayanya, maka dikatakan itu syu'a namanya. Dan itu dikatakan dengan burhan. Dan subhanallah, dulu ketika mereka belum menemukan lampu seperti ini, mereka bikin rumah itu dengan permainan itu. Matahari dimanfaatkan dengan cahaya, dipatuhkan ke sana, dipatuhkan ke sehingga di atas di dalam rumah itu terang benderang. Dalam keadaan atapnya ada. Tetapi main pantul-pantulan cahaya. Fahadah huwa al-burhan. Itu yang dikatakan burhan. Wa minhu hadis Abi Musa dan diantaranya ada hadis Abi Musa anna ruhal mu'min takhruj min jasadihi laha burhan Disebutkan dalam hadis seorang mukmin ruhnya keluar dari jasadnya dan dalam keadaan laha burhan kaburhan syams dia memiliki burhan seperti burhannya matahari memiliki cahaya seperti kilauan matahari wa minhu summiyatil hujjah al qati'ah burhan oleh karena itu bukti yang kokoh dinamakan burhan karena kekokohannya seperti ketika kita menyatakan sekarang siang. Apa buktinya? Ya, apa perlu bukti? Itu terang sekali. Nggak perlu saya nengok, di sini sudah terang kayak gini, sudah tahu. Berbeda, lampu nggak akan bisa menerangi seperti itu. Sehingga dikatakan kalau sudah ada cahaya matahari, itu sudah bukti kalau itu adalah siang. Oleh karena itu akhirnya bergeser kalimat burhan menjadi bukti hatu burhanakum, berikan bukti-bukti kalian. Karena memang bukti adalah menjelaskan sehingga gamblang jelas seperti matahari dengan burhan, dengan cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Liwuduhi dalalatiha ala madallat alaih. Bukti-bukti dikatakan burhan karena sangat jelasnya pendalilan apa yang ditunjukkan oleh bukti tersebut sehingga dikatakan burhan. Fakadzalika sadaqatu burhan. Demikian pula sadaqah merupakan syu'a, cahaya dan bukti ala sihhatil iman. Bukti kebenaran iman. Wa tibin nafs biha. Alamah ala wujudi halawatil iman wa ta'ala. Dan juga tibin nafs Eh, ridho, tentram dengan sedekah, itu tanda kalau dia mendapatkan manisnya iman dan merasakan manisnya iman. Sehingga dia sedekah dengan tibna. dengan tibna. Bedakan saja orang mukmin seorang munafik ketika disuruh sedekah. Mukmin yutibin nafsi minhu dengan kerilauan dan sukarela dalam keadaan terlihat sehingga dikatakan ini bukti kalau dia mukmin sedangkan orang munafik ketika disuruh sedekah dia akan berkata dengan seribu macam alasan atau seribu satu mereka bilang ya. anu ini ininya begini anu anunya begitu sampai ketika terpaksa harus keluar nih anu, capek cari-cari begini begitu segala macam ya. ini barakallahu fikum dalalah ada bukti kalau dia imma kurang imannya atau memang tidak beriman, hanya pura-pura saja masuk Islam. Sehingga munafikin di masa-masa Rasulullah SAW terlihat dari dua sisi. Yang pertama bakhil, yang kedua karahiyatul maut. Setiap diajak berjihad, mereka pasti memiliki sekian alasan untuk menghindar. Kalau disuruh sodakoh juga demikian. Maka disebutkan dalam Al-Quran juga tentang dua itu tadi kalau diajak perang mereka menyatakan inna buyutana aurah, rumah kami perlu dijaga, anak-anak kami begitu begitu. Atau mereka akan berkata dengan kalimat latan filu, latan tanfiru Jangan berangkat di tempat di waktu panas seperti ini. Ini panas sekali. Nanti tunggu agak redup. Kata Allah wa nahu asyaddu hawa. Allah jahannam asyaddu hawa. Sedangkan neraka lebih panas lagi. Allah katakan yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi Mereka berbicara dengan mulutnya apa yang tidak di hati mereka. Gak ada di hati mereka. Itu bohong semua. Baik. Kalau diajak sedekah, minhum may yabkhal kata Allah. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsih. Dia akan jadi bakhil dan siapa yang bakhil sebenarnya dia bakhil pada dirinya sendiri. Tidak mau memberikan pahala untuk dirinya sendiri, hmm. yaumul qiyamah, berarti dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Berarti sedekah itu burhan, bukti kalau dia memang mukmin. <clears throat> Kama fi hadis Abdullah ibn Muawiyah al-Wadiri dari Nabi SAW. Salatun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman. Tiga perkara. Siapa yang ada tiga perkara ini padanya, berarti dia sudah merasakan manisnya iman. Man abadallah wahdahu. Yang pertama beribadah pada Allah sendirinya bersekutu bagi, Wa anahu la ilaha illallah dan memang Allah tidak ada yang berhak ibadah kecuali Dia. Yang kedua, adda zakata malihi tayyibatan biha nafsuhu. <clears throat> yang kedua, menunaikan zakatnya dari hartanya dengan sukarela. Tayyibatan biha nafsuh, artinya dengan hati yang rela rafidatan alaihi fi kulli am. Dia berikan pada pemakan pada orang orang fukara setiap tahunnya. Demikian disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud. Baru dua ya. Sebutkan tiga. Disebutkan salah satunya adalah zakat. Dan itu tanda kalau dia sudah merasakan manisnya iman. Wa karena qariban hadis Abi Darda. Dan sudah kita sebutkan beberapa saat yang lalu qariban itu dekat barusan disebut. Dari Abi Darda Fima adda zakata malihi tibatan biha nafsu Yang menunaikan zakatnya dengan keridoan Dengan jiwa yang rela Wa kana yaqul dan beliau berkata La yaf'alu dzalika illa mu'min tidak ada yang melakukannya kecuali mukmin. Wasababu hadza sebabnya adalah annal mala tuhibbuhu nafsu bahwa harta itu disukai oleh jiwa. Watab bihi dan biasanya jiwa akan bakhil. Itu secara otomatis orang suka pada dunia dan berat karena dia suka berat untuk mengeluarkannya. Faida samahat bi ikhrajihi lillah. Kalau tiba-tiba dia menyalahi keumuman fitrah manusia untuk mengeluarkan hartanya bisa sabilillah dalla ala sihhati imani. Berarti dia memiliki keyakinan bukti bahwa imannya lurus. Meyakini akan adanya nanti yang kiamah pahala yang besar, akan ada yang berjaza, akan ada di akhirat nanti pahala ila akhir. Kalau tidak, dia umumnya akan lebih cinta pada hartanya. Masya Allah. Wahada man'atil Arab az-zakah ba'da Nabi SAW. Oleh karena itu, beberapa suku-suku Arab menolak zakat setelah Rasulullah SAW wafat. Yang pertama terjadi dari penyimpangan dan penyelewengan agama adalah menolak zakat. Subhanallah. Itu yang pertama terjadi. Mereka mengaku muslimin semuanya di awal. Kemudian Rasulullah SAW wafat, maka mulai. Yang pertama kali membelot adalah mani'in zakah, para penolak-penolak zakat. Qala wa qatalahum wa qatalahum as siddiq dan mereka diperangi oleh As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Wa salatu aidan burhanun ala sihhatil Islam. Dan sedekah juga burhan ala sehatil Islam. Burhan, bukti atas benarnya keislaman. Kalau seseorang masuk Islam, maka terhalang darahnya dan hartanya. Nggak boleh diperangi. Tapi bagaimana kalau ada orang-orang kafir karena takut diperangi, ya saya muslimin. Apa cukup? Masyadallah Allah Diterima dohirnya, tapi harus ada bukti. Apa buktinya? Dua, salat dan zakat. Oleh karena itu dalam Quran disebutkan ayatnya, wa intabu wa aqamu salah wa atau zakat fahallu sabilahu. Kalau mereka taubat, maksudnya masuk Islam, kemudian salat dan zakat, maka biarkan mereka jangan diperas. Berarti tidak diperanginya mereka bukan hanya sekedar mereka menyatakan masuk Islam selesai. Enggak. Masih ada dua ini. Sebagai apa? Burhan. Sebagai burhan. Sebagai bukti. Ya, saya masuk Islam. Tapi dilihat sehari tidak sholat, dua hari tidak sholat. Lah kamu tak Islamnya apa? Tidak bisa. Demikian pula setelah dia sholat. Tapi nggak mau zakat. Ya tetap diperangi. Makanya dua ibadah ini disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dengan ibadatani zahiratani yuqatal alaihima. Dua ibadah yang zahir yang diperangi satu kaum kalau tidak melakukannya. Diperangi. Masuk Islam, tunggu. Jangan diperangi. Masuk Islam, dilihat. Ternyata tidak mau salat, diperangi lagi. Berarti kamu bohong mengatakan muslim. Atau mereka salat, tapi ketika sudah sampai nisabnya dan satu haul 12 bulan dilihat keluarkan zakatnya. Tidak mau diperangi juga. Bukan karena masalah nilai zakatnya. Berarti dia bohong menyatakan dia muslim. Sehingga dua ibadah ini rukun dari rukun Islam yang lima dan sekaligus ada kelebihan di antara dua ini yaitu yuqatal alaihima diperangi atas yang ini puasa sifatnya tidak bohir Ini kan bohir Itu tidak bohir Apa malah tidak bohir Tidak bohir itu bisa saja orang mengatakan saya puasa, tapi di rumahnya makan, saya yang tahu? Artinya percuma. Bagaimana mungkin diperangi? Kalau kita katakan akan diperangi, siapa yang nggak puasa? Pasti semua nggak puasa. Tapi kalau zakat, nggak bisa. Saya zakat, kemana zakatnya? Sini. Udah, kemana? Karena dalam Islam, Jangan protes dulu. Kita nggak lihat pemerintahnya siapa. Dalam Islam itu pemerintah yang mengambil. Karena pernah saya mengatakan begini, orang-orang yang kena marah-marah. Ya. Oh, pemerintahnya kayak begini. Anda nggak bicara pemerintahnya, bicara syariat. Allah katakan khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salata sakanun lahum. <clears throat> ambil dari mereka zakat mereka untuk mensucikan mereka dan membersihkan mereka dan berilah doa mereka doakan mereka dengan salawat sesungguhnya salawatmu menenteramkan mereka itu kata para ulama ini perintah kepada para penguasa jadi penguasa itu ada petugas zakat ketuk rumah kamu punya sekian punya sekian sekian keluar Demikian pula peternakan didatangi peternakannya tentunya yang yang keluar zakatnya kalau ayam enggak. Kambing, sapi, unta. Sekian sekian sekian berarti kamu sekian. Terlalu banyak dalilnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis kepada Muadz bin Jabal. Inna kata qauman ahla kitab. Kamu akan datangnya ahli kitab nanti di Yaman maka ajaklah mereka ke dalam Islam. Kalau sudah mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka ajak mereka untuk mengerjakan salat. Kalau mereka sudah salat, ajak mereka untuk mengeluarkan zakat. Dan kemudian Rasul menyatakan pada Mu'ad, "Ittaqi da'watal mazlum." Hati-hatilah dari doanya orang yang terzalimi karena semuanya enggak ada antara dia dengan Allah hijab. Apa maksudnya? Jangan mendolimi mereka jangan mengambil yang terbaik mereka, jangan mengambil lebih dari hak mereka, dan seterusnya. Artinya, yang mengambil zakat itu pemimpinnya. Kalau pemimpinnya muat, ya muat yang mengambil. Pemerintahnya. Sehingga kelihatan jelas siapa yang bayar zakat dan siapa yang tidak. Kamu belum bayar zakat kemarin. Ini bukan pajak. Kenapa? Apa bedanya? Ini ya sangat-sangat-sangat-sangat berbeda kalau ini ada aturan yang sangat jelas. Pertama, di atas nisab. Di atas nisab pun tidak langsung diambil. Tetapi terus sampai 12 bulan. Apakah 12 bulan masih di atas nisab? Kalau ya, keluarkan zakatnya. Kalau turun, setelah diaudit, sudah turun lagi, tidak kena zakat. Dan ketika naik lagi di atas nisab, dihitung satu bulan ke satu lagi. 2 sampai 12 lagi. Kalau dia di bawah nisab dipaksa keluar zakatnya itu Kebaliman. Itu kita wasal mazlum. Kalaupun di atas nisab tapi belum 12 bulan, belum satu haul, dikeluarkan zakatnya itu juga boleh Kalau mengambil tiap bulan juga boleh Maka Allah katakan kepada Mu'ad, ittaqi. Ah, Rasulullah SAW katakan kepada Mu'ad, ittaqi dakwah mazlum Takutlah kamu kepada doanya orang yang ini. Zakat itu bukan tiap bulan. Jahat itu namanya. Walim. Zakat, zakat itu 12 bulan. Dihitung di atas nisab dan tetap di atas nisab sendiri. Kalaupun <coughs> gajinya besar di atas nisab. Tetapi karena keperluan dia banyak. Istrinya juga empat, anaknya juga empat puluh, kemudian semuanya memerlukan biaya, yang di atas sisa tadi baru sebulan juga habis. Ambil lagi, dapat lagi satu bulan berikutnya habis. Maka dia nggak kena zakat. Walaupun di atas sisa, naam, walaupun di atas sisa, karena tidak pernah sampai satu haul, tidak pernah sampai satu haul. Sebagaimana kisah yang kalian share, masya Allah. Leif ibn Sa'ad, rahimahullah. Dia nggak pernah sampai di atas nisab, nggak pernah keluar zakat. Padahal kaya raya. Kenapa? Karena banyak sedekah. Jadi belum sampai satu haul sudah turun lagi hartanya. Dapat lagi di atas nisab habis lagi. Dia sedekahkan. Barakallahu fikum. <clears throat> Sehingga kalau bicara siapa yang berhak, pemerintah yang berhak. Sehingga terlihat. Kalau sekarang kan karena bukan pemerintah tidak terlihat. Kamu sudah balik sudah, mana pulang pulang, sudah selesai Apakah iya, apa enggak, belum tahu. Kalaupun tidak bayar, siapa yang tahu? Dari yang tahu. Selain Allah Ta'ala. Sehingga barakallahu fikum akhirnya ibadahnya jadi kayak ibadah puasa. Tidak zahir. Tetapi zakat yang asli, yang hakiki, zahir. Ibadatani zahiratan. Dua ibadah yang zahir, yang kalau orang tidak mengerjakannya, terlihat. Sama seperti sholat. Saya sudah sholat di rumah. Nah, itu salahnya karena tidak mengerti tentang kewajiban sholat ke masjid. Tetapi di masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sholat itu ke masjid. Sehingga kalau ada yang tidak ke masjid, ketahuan. Kata Abdullah bin Umar, kami melihat yang tidak pergi masjid kecuali munafik. Abdullah bin Umar, aku tidak melihat orang yang tidak pergi ke masjid kecuali munafik. Bahkan sebagian munafik hadir ke masjid karena takut ketahuan. Takut ketahuan nifaknya walaupun paling belakang dan ketika ruku melihat perempuan dari setiapnya. Ini barakallahu fikum Idza qamu ila salati qawmu kusala. Kalau bangkit untuk salat mereka malas, yurauna nas, hanya ingin dilihat oleh manusia. Sehingga salat pun ibadah zahir. Ketuk pintunya, salat. Kalau ketahuan orang ini memang sengaja sengaja tidak salat. Kalau kita tahu orang ini ahli sunnah dan biasa sholat jamaah, paling tidak kita tengok mungkin sakit. Atau kita tanyakan kemana kemarin? Safar, ini, itu, salah. Ya. Barakallahu fikum wa taufiq wal afiyah wa hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.